اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله والحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah. Artinya, Ya Allah, Engkau sumber keselamatan, dan daripada mulah datangnya keselamatan, dan kepadamu kembalinya keselamatan. Maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan, dengan selamat sejahtera, dan masukkanlah ke dalam surga negeri keselamatan. Maha banyak anugerahmu, dan maha tinggi engkau, Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kehormatan, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rahmatnya. Aku masuk masjid ini dengan nama Allah, disertai dengan segala puji bagi Allah, serta salawat dan salam untuk Rasulullah.